waqad nahitukum anhu. Dan tidak ada lagi suatu amalan yang akan mendekatkan kalian ke neraka Allah melainkan telah aku larang kalian untuk melakukannya. Inilah agama Islam. Inilah agama yang sempurna yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, al yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian tidak tersisa satu kebaikan pun dan tidak tersisa suatu kejahatan pun kecuali telah dibahas oleh agama kita diperintahkan kita untuk yang baik dilarang kita untuk mengerjakan yang tidak baik di antara yang tidak baik yang, yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang akan kita bicarakan sekarang ini dalam bab yang dibawakan oleh Imam Muslim berikut ini bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna bab sabda nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menghunuskan kepada kita pedang falaisa minna bukan golongan dari kita bab sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang menghunuskan kepada kita pedang Maka bukan bahagian daripada kita Qala haddathani Zuhair bin Harb wa Muhammad ibn Muthanna Qala haddathana Yahya wa huwa al-Qattan Ha wa haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah Qala haddathana Abu Usama wa ibn Numair Kulluhum an Ubaidillah An Nafi' an ibn Umar Hadis berasal dari seorang sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal minal muksirin di antara orang-orang sahabat tujuh orang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Muslim membawakan sanad berikutnya ha tahwil haddatsana Yahya bin Yahya wal lafzu lahu qala qara'tu ala Malik an Nafi' an Ibni Umar anna nabiyya kembali tadinya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sekarang annan nabiyya bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam Perbedaan itu saja yang ingin ditampilkan oleh Imam Muslim dan itu kita sudah bicarakan pada pertemuan kita yang lalu. Saking Imam Muslim berhati-hati sehingga beliau bisa memisahkan mana yang anin Nabi, mana yang annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Man hamala alaina silaha falaysa minna. Man hamala alaina silaha falaysa minna. Hadis sesuai dengan bab yang ada di atas. Karena Imam Muslim rahimahullah terkadang menjadikan bab dari beliau sendiri, dikarang judul bab dari beliau sendiri. Beliau buat judul bab. Dan terkadang seperti yang kita lihat sekarang bahwa hadis Nabi langsung dijadikan judul bab. Hadis Nabi langsung dijadikan judul daripada bab. Hal ini menunjukkan kepada kita ikhwan fiddin rahimakumullah bahwa memberikan sebuah keterangan dari lafaz kita sendiri sesuai maknanya dengan hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidak masalah. Apa contoh? Contoh diantaranya adalah yang sering kita lewatkan dalam bab-bab Imam Muslim diterangkan bab ini, bab ini, bab ini. Padahal Rasulullah tidak pernah menerangkan, ayo kita sekarang belajar bab wudhu, ayo sekarang kita belajar bab jihad. Tidak ada. Tetapi kota kotak oleh para ulama, sehingga hadis-hadis yang berbicara tentang wudhu dibabkan menjadi bab wudhu, hadis-hadis yang berbicara tentang jihad dibabkan kepada bab jihad, begitu. Hadis-hadis yang berbicara tentang dosa-dosa besar yang sebelumnya kita bicarakan dikotak-kotakkan dan akhirnya dijadikan inilah dia bab kabair, dosa-dosa besar. Jadi pengelompokan seperti itu tanpa sedikit pun melenceng maknanya daripada makna Al-Quran atau hadis Nabi SAW suatu hal yang sahih dari kalangan para ulama terdahulu sampai sekarang yang ingin saya sampaikan melalui celah ini adalah pernah diizinkan oleh Allah dan benar apa yang telah diponis oleh Allah sebagai pasukan yang benar oleh karena itu di sini harus digarisbawahi bukan bahagian daripada kita kalau seandainya itu diperangi dengan cara yang batil. Lalu pertanyaannya akan meningkat, apa cara yang batil? Cara yang batil mudah saja, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memerangi kaum muslimin dengan yang batil. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi membunuh kaum muslimin sebagaimana pembicaraan kita pada pertemuan sebelum ini merupakan sebuah tindakan yang tercela di dalam agama Islam karena orang muslim adalah orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan hilangnya dunia ini hancurnya dunia ini lebih remeh di mata Allah di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim akan tetapi sebagaimana yang juga sering kita bicarakan hadis-hadis Nabi yang berbicara bukan dari kita kafir, yakfur, dia akan kufur itu kalau sebatas perbuatan maksiat artinya tidak boleh diartikan keluar dari agama Islam seperti hadis ini barang siapa yang memerangi kita bukan bahagian daripada kita tidak bisa kita artikan di sini barang siapa memerangi atau membunuh seorang muslim dia kafir tidak boleh kenapa karena ijma para ulama bahwa pembunuhan bukanlah bahagian daripada dosa syirik, dosa kufur yang bisa membuat orang keluar dari agama agama Islam. Oleh karena itu, kembali kita kepada tafsiran yang lalu bahwa ini baru keluar dari agama Islam seandainya dia menghalalkan. Seandainya dia menghalalkan, menghalalkan membunuh orang. Halal darah kaum muslimin pada saat itu baru dia dikatakan laisa minna, bukan golongan daripada kita, bukan bagian kaum muslimin ketika dia menghalalkan membunuh padahal dia tahu bahwa membunuh itu haram. Sehingga sebagian yang ulama menerangkan falaisa minna artinya falaisa ala tariqatina. Bukanlah bagian daripada kita maksudnya bukan bagian daripada cara kita. Bukan bagian daripada cara kita. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada rasulnya bukan memerangi kaum muslimin akan tetapi memerangi kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena itu, falaisa minna bukan dari kami artinya seandainya dilakukan itu oleh seorang muslim laisa ala tariqatina, bukan dari cara kami, bukan dari metoda kami. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Islam di dalam berdakwah Rasulullah SAW dalam berdakwah coba lihat selalu mengedepankan maslahat dan mudarat. Pertimbangan apakah ini maslahat ataukah ini mudarat selalu menjadi sebuah tolak ukur. Dan ketika dua mudarat bertemu, maka Rasulullah selalu akan pilih mudarat yang paling kecil. Dan itu sudah merupakan sebuah kaidah dalam agama kita. Maslahat di saat kaum muslimin berada dalam keadaan lemah sebagaimana Rasulullah SAW di kota Mekah bersama kaum muslimin dalam keadaan lemah maka Islam mengajarkan fa'fu wasfahu maafkan tidak balas oleh karena itu selama 13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah teraniaya, terzolimi, bahkan ada korban tidak pernah dibalas oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dengan perbuatan yang serupa. Tetapi selalu dimaafkan dan bersabar. Maka kita katakan, di saat sekarang ini kita juga lemah. Kaum muslimin lemah tidak ada kekuatan. Maka alangkah benarnya dan baiknya ketika kita mengambil langkah yang sama yang diambil oleh Rasulullah SAW ketika berada di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Karena itulah maslahat untuk umat. Dan itulah maslahat untuk dakwah. Berbeda statusnya di saat kaum muslimin sudah menguasai maka kesalahan dan pelecehan terhadap seorang muslim mungkin bisa dibalas dengan hunusan pedang. Seperti yang terjadi pada Bani Qainuqa. Ketika ada seorang aurat wanita yang dibuka oleh seorang Yahudi, itu adalah menjadi penyebab perangnya perang Bani Qainuqa sehingga mereka disuruh keluar dari kota Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keagungan Islam maka kita akan sering melihat mereka-mereka yang dalam dakwah tidak memperhatikan maslahat dan mudarat, tidak menimbang atau menimbang tetapi timbangan dengan timbangan yang salah, timbangan emosional, maka mereka akan menepankan menyerang dibanding memaafkan padahal mereka dalam posisi lemah. Makanya kita katakan bahwa falaisa minna bukan bahagian daripada cara kami dan metoda kami. Metoda Rasulullah SAW Ketika mereka lemah, mereka memaafkan, mereka bersabar atas atas musibah yang menimpa mereka. Hadis Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan pemerintah yang zalim, Rasulullah mengatakan karena ini lebih Wa in malak wa Walaupun ia memukul punggungmu, walaupun dia mengambil hartamu, sabar. Itu di saat apa? Di saat kita lemah. Rasulullah menganjurkan sabar. Dan Rasulullah juga menganjurkan doakan pemimpin-pemimpin zalim agar mereka berubah. Karena ini lebih menghujam ke dalam jiwa dan lebih bersangatan, lebih keras larangannya. Akan tetapi ketika posisi adalah posisi menerangkan, maka kita terangkan apa adanya. Tapi di saat posisi melarang, posisi menghalangi, maka kita sampaikan sebagaimana Nabi sampaikan bukan bahagian daripada kita bukan golongan kita orang yang menghunuskan pedang kepada kita. Yaitu hadis Nabi SAW kemudian hadis yang lain riwayat seorang sahabat Salamah radhiyallahu taala anhu Salamah kalau tidak khilaf ini adalah Ibnul Aqwa Salamah bin Aqwa dari Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda man salla alaina saif falaysa minna Barang siapa yang menghunuskan kepada kita pedang Bukan bahagian daripada kita Bukan kelompok kita Pedang Karena Rasulullah SAW di zaman beliau Yang dipakai untuk berperang adalah Pedang Dan termasuk seluruh yang dalam artian makna pedang Sampai akhir zaman Apapun alatnya Kalau berperang dahulu pakai pedang Nah kalau sekarang pakai senjata Ya senjata gitu Khwanifidin rahimakumullah Selesai pembahasan tentang Man hamal alaihi silah falaisa minna Kita masuk bab berikutnya Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Man ghashana falaisa minna Man ghashana falaisa minna Barang siapa yang menipu kita Bukan bahagian daripada kita Barang siapa yang menipu kita bukan bahagian daripada kita. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ya'qub wa Ibnu Abdurrahman al-Qari ha wa hadatsana Abu al-Ahwas Muhammad bin Hayyan qala hadatsana Ibnu Abi Hazim kilahum an Suhaib bin Abi salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna wa man ghashshana falaysa minna." Barang siapa yang membawa kepada kita pedang, maka bukan bahagian daripada kita dan barang siapa yang menipu kita bukan bahagian daripada kita. Kita lanjutkan saja kepada hadis berikutnya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan dan melewati pedagang yang di depannya ada unggukan makanan. Ada makanan yang sedang terungguk. Unggukan makanan. Fa'adkhala yadahu fiha. Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam unggukan tersebut. Diraba bahagian dalamnya fanalat asabi'uhu balalan tangan Rasulullah SAW menemukan di dalamnya lembab basah jadi di atasnya onggokan makanan itu di atasnya kering bagus begitu Rasulullah masukkan tangan ke dalam ternyata di dalamnya basah padahal ini bagian daripada makanan yang tidak boleh basah faqala maka Rasulullah berkata kepada si penjual Mahadaya ya sahibat ta'am apa ini wahai penjual makanan? Qala berkata dia, asabat husama ya Rasulullah. Dia ditimpa hujan wahai Rasul artinya makanan ini terkena curahan hujan wahai Rasulullah SAW. Qala Rasulullah berkata, "Afala ja'altahu fawqa taam kayyarahu yarahu nas Kenapa kamu tidak jadikan dia di atas makanan? Makanan yang bagian atasnya, kayyarahun nas, supaya manusia melihatnya. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu bukan bahagian daripadaku. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Setelah yang pertama tadi kita dengar larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum muslimin atau memerangi seorang muslim tanpa hak maka sekarang adalah larangan untuk menipu. Di dalam agama Islam cara bermuamalah diatur. Bukan hanya hukuman yang diatur, akan tetapi juga cara bermuamalah antara seseorang dengan orang lain. Cara bermuamalah diatur dalam agama kita. Termasuk diantaranya muamalah tersebut adalah bermuamalah dalam jual beli bermuamalah di dalam jual beli. Ada aturan-aturan di dalam agama Islam. Ada satu perbedaan penting antara ibadah dan muamalah dan ini perlu kita ketahui. Ada satu perbedaan penting antara ibadah dan bab ibadah dengan bab muamalah. Bab ibadah hukum asalnya haram. Sampai datang dalil menghalalkan. Artinya ibadah tidak boleh dilakukan sampai kita bertemu dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menyuruh kita melakukan, maka baru kita boleh lakukan. Itu ibadah. Muamalah, muamalah bainal makhluk antara sesama kaum muslimin hukum asalnya adalah halal sampai datang dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang mengharamkan sampai datang dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang mengharamkan. Baru dia haram. Selagi tidak ada Al-Qur'an dan hadis yang mengharamkan, maka dia statusnya adalah halal. Memahami kaidah ini dengan benar akan membuat kita tidak akan pernah bertanya tentang sebuah perbuatan ibadah bid'ah lalu kita bertanya mana Al-Qur'an dan hadis yang mengatakan ini tidak boleh. Sebab kita dituntut terkadang di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan, kita dituntut oleh pendengar, tolong berikan kepada kami hal quran atau hadis yang menegaskan bahwa ini adalah haram, ini tidak boleh. Ya tentu kita tidak akan punya dalil. Tentu kita tidak akan punya dalil yang mengatakan ini tidak boleh. Gitu. Kecuali dalil umum, tapi dalil, dalil yang khusus tidak boleh. Mau tidak akan kita temukan. Karena sebenarnya pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaan yang hak adalah tolong datangkan kepada kami dalil dari Al-Qur'an dan hadis bahwa ini diperintahkan. Karena hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram sampai datang dalil mengatakan halal maka lakukan. Begitu. Karena kalau yang ibadah dilakukan seperti itu rumit. Contoh, tolong sampaikan kepada kita hadis atau ayat Al-Qur'an yang mengatakan menambah rakaat satu sekali rakaat di dalam sholat subuh haram. Maka kita tidak akan temukan. Kita tidak akan temukan. Di mana kita akan mencari Al-Qur'an dan hadis yang mengatakan menambah satu rakaat sholat subuh haram? Tidak akan ketemu kecuali dalil umum. Begitu kira-kira. Nah, sebaliknya dalam masalah muamalah hukum asal halal boleh kecuali ada hadis yang melarang. Kecuali ada hadis yang melarang. Kuncinya gampang. Kalau mau kunci gampang sekali kunci yang pertama, kalau yang di dalam agama kita disuruh begini, kamu harus begini, kamu begini, kalau sholat begini, kalau zakat begini, kalau anu begini, itu kalau yang disuruh hukum asalnya haram. Tunggu perintah dulu. Tapi kalau yang dilarang kalau yang dilarang hukum asalnya halal, makanya dilarang kita. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Berarti hukum asalnya halal. Itu aja kuncinya. Sekarang dalam bab muamalah Nabi mulai menerangkan ini tidak boleh. Artinya hukum asalnya boleh, silakan lakukan, tapi jangan menipu. Jangan menipu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam bab muamalah seluruh larangan-larangan di dalam bab muamalah itu intinya satu, penipuan. Intinya satu yaitu penipuan. Maka dilarang kita untuk bai'ul hasah, bai'ul thimar lam ya-, yabdu salahu, bai'ul talaqir rukban yang dibahas dalam hukum-hukum fikih tidak boleh jual beli dengan cara lemparan batu, tidak boleh jual beli dengan cara datang orang dari desa kita turut sebelum dia sampai ke pasar. Jual beli mula masa sentuh asal sentuh bayar. Tidak lain tidak bukan larangan itu semuanya karena menghindari tipuan di dalam jual beli. Nih, dalam masalah muamalah perdagangan. Di dalam agama kita ditentukan ini hak siapa, milik siapa. Ini hak siapa, milik siapa. Ditentukan. Maka hak ini berpindah, ada aturannya. Perpindahan hak dari si A kepada si B pakai aturan. Allah SWT. Tapi ini adalah perbuatan maksiat dan ini menandakan beratnya konsekuensi yang ditekankan oleh Nabi SAW di dalam menipu kaum muslimin. Karena sungguh kehancuran dalam masalah jual beli karena inilah. Karena adanya penipuan di dalam jual beli. Dalam masalah timbangan, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum Celaka bagi orang-orang mutaffifin. Siapa mereka? Orang-orang yang kalau membeli pengen sempurna timbangannya, tetapi ketika menjual dikurangkan timbangannya. Dan di zaman kita jangan heran kalau beli belanja ke pasar satu kilo ditimbang di rumah 8 on Jangan heran karena memang sudah bahkan sekarang yang saya tahu dari para-para pedagang mencari orang yang timbangannya lurus itu yang paling sulit. Yang paling payah itu adalah mencari pedagang yang timbangannya jujur gitu. Terbalik sudah dunia. Hancur. Di dalam hadis terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kita lihat bahwa Rasulullah SAW pergi ke pedagang untuk melihat ya. Hadis ini menunjukkan tidak aib seorang alim pergi belanja ke pasar. Walaupun di pasar memang sarang daripada maksiat. Ulama mengatakan syaitan itu mengibarkan benderanya di pasar. Karena dari dahulu sampai sekarang para ulama kita juga pergi belanja ke pasar. Rasulullah masuk pasar. Para sahabat berjualan di pasar. Akan tetapi pasti sangat berbeda antara pasar sahabat dengan pasar kita kan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu sengaja masuk pasar untuk bertakbir dan agar mengingatkan pedagang-pedagang ini jangan terlena dengan dunia. Ingat kepada Allah yang maha besar. Ingat kepada pahala Allah yang jauh lebih besar. Hati-hati terhadap penipuan-penipuan kaum muslimin yang mengundang adab Allah yang besar. Ibnu Umar masuk pasar dalam keadaan bertakbir untuk mengingatkan para pedagang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita lakukan itu masuk pasar bertakbir kalau mau silakan coba. Kan gitu. Aneh. Ya. Tetapi kalau pedagang masuk dengan nyanyi-nyanyian dengan suara keras, orang tersenyum. Orang tersenyum melihat kita, tapi kalau melihat bertakbir, orang akan melihat dengan pandangan yang sangat sinis sekali. Ini ada apa ini? Ikhwani rahimakumullah. Itu yang bisa kita syarah dalam hadis dalam kesempatan kali ini. Kita rasa sekian dulu pertemuan kita pada materi pertama kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang hak dan menunjukkan kepada kita Islam yang hak yang telah mengajarkan kepada kita seluruh gerak-gerik kita sudah diajarkan oleh agama Islam ini gerak-gerik yang baik ini gerak-gerik yang tidak baik dan andai dunia ini mau untuk mempraktekkan hadis Rasulullah SAW niscaya kita hidup dalam keadaan aman tidak ada tipu muslihat tidak ada pedang-pedangan dan yang diterangkan kepada kita begini caranya tinggal kita menjalani saja maka ketika cara beragama, cara berakidah dan cara bermanhaj dicetuskan oleh pikiran manusia akan terjadi benturan-benturan pertama dengan hukum dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan manusia sesama manusia akan terjadi benturan-benturan. Karena diatur oleh orang yang tidak mengerti Kenapa tidak kita tidak taslim aja kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah aturan Allah yang kita jalankan. Suatu hari di dalam dialog interaktif kita ditanya dan dikatakan bahwa sebenarnya inti kelemahan kaum muslimin karena kaum muslimin ini berpecah. Maka kita dituntut untuk mencetuskan suatu cara bagaimana mereka bersatu. Bagi orang yang tidak mengerti dia akan termasuk ke dalam akalnya. Benar. Ketika kaum muslimin pecah, cari solusi bagaimana mereka bisa bersatu. Tapi bagi orang yang mengerti, mereka katakan salah. Kenapa salah? Di dalam Islam sudah ada solusi, kenapa harus cari solusi baru? Rasulullah sudah mengajarkan. Allah sudah menunjukkan begini cara bersatu. Di jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini solusinya. Bersatulah kalian semuanya di atas jalan Allah, jangan berpecah-pecah. Inilah solusi. Mari kita bersatu di atas jalan Allah. Halal kata Allah, halal kata kita. Haram kata Allah, haram kata kita. Halal kata Rasulullah, halal kata kita. Haram kata Rasulullah, haram kata kita. Di atas jalan ini kita baru bisa bersatu. Keluar dari jalan ini Allah katakan wala tatafarraqu. Jangan kalian berpecah-pecah. Keluar dari jalan kalau Allah kalau Rasul kalian akan pecah. Maka Ikhwan Fiddin rahimakumullah seperti yang kita katakan tadi bahwa tinggal kita ini merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW karena semua sudah diterangkan dan semua sudah jelas Rasulullah meninggalkan kita bagaikan dalam sebuah jalan yang malamnya bagaikan siangnya malamnya bagaikan siangnya malam bagaikan siang bayangkan bagaimana dengan siangnya inilah sunnah Rasulullah SAW inilah Islam yang sudah menyerangkan segala sesuatu kepada kita. Kita kembali kepada yang kita katakan tadi, pembahasan tentang hukum asal. Yang ingin saya sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan yang sedikit dan membiarkan yang banyak. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Lihat ketika tata cara beribadah kepada Allah yang dalam hal ini adalah ibadah, Allah menginginkan poin-poin tertentu dari makhluknya. Dan sebenarnya sementara poin ini adalah sedikit. Dibanding tata cara ibadah yang sangat banyak yang tidak Allah inginkan yang yang jauh berlipat-lipat banyaknya dibanding yang Allah inginkan. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk membahas yang sedikit ini. Sholat itu begini, zakat itu begini, puasa itu begini. Pertanda yang tidak Allah inginkan banyak. Makanya kita disuruh diajarkan yang sedikit saja. Sebab kalau diterangkan kepada kita tidak boleh sujud kepada Brahma. Orang yang tidak tahu Brahma akan bingung, apa ini Brahma? Kan gitu. Karena belum lagi yang lain yang lainnya yang sebanyak yang kita tidak tahu, kita tidak tahu apa yang ada di alam ini. Kalau kalau semua itu dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan kebingungan. Ya. Sama dengan yang tadi, cara beribadah itu begini. Lalu kalau semua dibahas maka orang kebingungan kalau zaman dahulu dikatakan kepada kita, "Hei kaum muslimin," kepada kaum muslimin yang dahulu ya, tidak boleh berkabe karena itu menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu bilang ini KB ini apa kan gitu. Butuh keterangan lagi KB ini apa dari Rasulullah SAW gitu. Paham enggak yang saya maksud? Nah, apa yang sedikit itu yang dibicarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang banyak otomatis salah gitu tinggal diikat kami sudah ajarkan ikuti ajaran kami yang tidak ajaran kami tidak akan diterima oleh Allah selesai permasalahan yang sedikit yang dibahas, tidak buang-buang tenaga, tidak buang-buang energi. Sebaliknya, ketika berbicara tentang muamalah, hukum asalnya adalah halal. Yang halal jauh lebih banyak dibanding yang yang haram, maka yang dibahas oleh Nabi yang sedikit yaitu yang yang haram. Begitu. Teori dagang sekarang mungkin jauh perkembangannya ratusan kali cara berdagang di zamannya Rasul SAW kan begitu ya sudah banyak pengembangan cara-cara berbisnis dan segala macam cara ber, cara bermuamalah. Dan karena itu banyak maka Nabi diperintahkan Allah berbicara yang sedikit. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang sedikit saya dibicarakan, akhirnya yang banyak ini hukum dasarnya boleh karena yang dilarang itu sudah ada yang sedikit begitu. Sebagai satu contoh, Rasulullah ditanya ketika musim haji, ketika hendak berangkat haji Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, Mada yalbasul muhrim Wahai Rasul Apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram Apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram Ihram adalah ihram haji Atau ihram umroh Pertanyaannya Apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram Jawaban Nabi La yalbasul muhrimu Al-amaima Wal-kumusa Was-sarawilat Walal-khifaf Orang muhrim tidak boleh memakai yang menutupi kepala, topi dan memakai baju, memakai celana dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Coba lihat, yang ditanya Nabi yang ditanya apa yang boleh dipakai? Jawaban Nabi yang tidak boleh dipakai yang ini. Pertanda yang boleh dipakai itu banyak. Jadi kalau diterangkan ini boleh itu boleh itu boleh ini boleh itu boleh terlalu panjang jawabannya. Simpelnya dilarang kita yang tidak boleh, lalu yang boleh silahkan. Selain itu silahkan pakai. Begitu. Nah inilah, beginilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulullah SAW sehingga agama kita dengan diterangkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dalam waktu yang sekian membahas seluruhnya di permukaan bumi ini, ya, membahas seluruh yang terjadi Seluruh apapun sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tinggal kita menggalinya apa dasar hukumnya. Dan itu kan, dan ini tidak masuk akal oleh orang-orang filsafat karena mereka memainkan akal. Masa Rasulullah yang hidup 1400 tahun yang lalu akan membahas yang terjadi di abad ini katanya. Tidak masuk akal karena mereka mengidolakan dan mempertuhankan akal. Tapi bagi orang yang berakal, inilah jalan Allah mengajarkan agama yang ia ridhoi melalui jalan Rasulnya yang dibahas yang sedikit yang banyak dilepaskan dilepaskan kita ya fiddin itu sebagai mukadimah kita dan kita lanjutkan dengan pertanyaan silakan Abdul ya kaidah kaidah ya itu biasanya diambil dari petikan-petikan Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak ada ayat khusus. Ya tidak. Kaidah itu petikan. Dijadikan sebuah kaidah. Ketika pembahasannya seperti itu, semuanya seperti itu, global dalam sebuah pembahasan, maka dibentuk sebuah kaidah. Kaidahnya seperti ini, kaidahnya seperti ini. membutuhkan nggak tahu gitu apa kita masih memberitahukan kerusakan ini kepada yang membutuhkan atau gimana seumpama kita mengasih tahu kemungkinan kita timbul permasalahan dengan yang ini gitu. ini permasalahannya kembali ke dalam sebuah kaidah nahi mungkar dan kita katakan bahwa kaidah nahi mungkar ingkari kalau kita sanggup dan tidak terjadi mudarat yang lebih yang lebih besar. Maka dalam hal ini, kalau memang kita sanggup untuk memberitahu, pertama nasihati orang yang akan memasukkan barang. Dan kalau kita kuat, kita katakan kalau kamu tidak benahi, aku, aku bukannya apa-apa, aku ingin kita ini jujur. Kamu tidak terlepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala, kamu lepas dari terlepas dari hukum Allah dan murka Allah karena kamu menjual barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita ikat dulu. Kalau tidak saya akan laporkan kepada peda Bisa saja kita lakukan hal yang seperti itu kalau kita sanggup. Kalau tidak sanggup, Amal ma'ruf yang mungkar sesuai dengan kesanggupan hati, minimal diingkarinya adalah dengan dengan hati. Nah. Silakan. Silakan. Sebatas kemampuan, kewajiban sebatas kemampuan karena ini nahi mungkar kewajiban sebatas kemampuan mampu dengan tangan dengan tangan tidak mampu dengan tangan kembalikan kepada lisan tidak mampu dengan lisan kembalikan kepada hati ya nasihati ya nasihati kan lisan ya ya bisa dengan lisan dengan lisan kita sampaikan tapi kalau semata saya langsung ke yang lisan itu nggak semata mengadu saya nggak mengadu tidak walaupun orang mengatakan mengadu tetapi orang muslim akan bertindak dengan penuh cermat akan melakukan yang terbaik. Maka sebelum dia mengadukan kepada si pembeli, tentu dia akan bicara dengan supaya tidak terjadi mudarat di belakang itu. Allah taala. Yang yang kita tengok sekarang ini di mana bank-bank syariah gitu kan. Hmm. Berarti dia mempunyai dua peran. Di satu sisi kan kalau dalam bayar murabahah kan yang yang tiga-tiga pelaku yang membeli kemudian yang dicintai oleh yang membeli tersebut kemudian baru kepada si penjual kalau sekarang ini kan bank-bank di sini bukan bukan bukan berarti dana dana tersebut dari dia tapi dana tersebut dari nasabah berarti yang diminta itu kan nasabah gitu berarti peran di sini peran bank di sini bisa menjadi soyul mal dan juga dia sekaligus yang dimintai gitu berarti dia melakukan dua peran gitu padahal yang dalam dalam kenyataannya kan tiga, tiga pelaku itu yang membeli, yang dimintai, kemudian yang menjual, yang menjual barang tersebut. Sedangkan kalau bank itu mengikutkan seperti sekarang ini berarti dia empat. Di mana yang membeli yaitu nasabah yang ingin melakukan kemudian yang membutuhkan barang, kemudian meminta kepada bank, di mana bank ini memakai dana daripada nasabah yang menyimpan tersebut. Dan kemudian bank itu juga yang membeli barang tersebut untuk kemudian dijual. Sedangkan keuntungan Keuntungan seharusnya kan kepada yang mempunyai uang tersebut, kepada yang dimintai. Padahal di sini bank bukan bukan mempunyai dana, pada pada dana tersebut bukan dana simpanan daripada nasabah tersebut. Berarti bank telah mendolimi penyimpan dana karena dia mengambil keuntungan yang sebenarnya berhak di, dipunyai oleh si si penabung. Kemudian yang yang keempat adalah yang menjual barang tersebut. Ya. Pada dasarnya bank sengaja dibentuk dalam hal yang seperti itu itu untuk memang untuk membalikkan kehidupan coba untuk melihat, bank itu membalikkan dunia ini salah satu kasus dia pakai duit orang yang nyimpan kemudian dia jual lagi ke orang itu orang itu bayar lagi ke dia yang gitu ya, ya. terbalik kan seharusnya dia pakai duit orang minimal kan bagi hasil itu minimal kedua di bank dan ini lebih terbalik lagi. Seharusnya di dunia ini orang miskin pinjam sama orang kaya. Kalau di bank orang kaya pinjam sama orang miskin. Yang nyimpan di bank itu siapa? Tukang sayur 300 ribu Anak sekolah 150 ribu Yang minjam? Pengusaha 1 miliar Terbalik dunia Begitu Subhanallah sudah tidak wajar. Oleh karena itu riba di dalam agama Islam dilarang karena dia membalikkan dunia. Yang seharusnya orang miskin yang butuh pertolongan dipinjamkan, dibantu. Eh ini tidak. Yang miskin malah dimintai untuk mengayakan dia, membuat dia kaya gitu. Kan begitu riba. Ya? Seharusnya si miskin yang ditolong ditolong karena dia tidak mampu, dia mengeluh, ini segala macam ditolong seharusnya. Eh ini malah enggak. Tidak sanggup kayak sekarang? Boleh. Bulan depan boleh. Tapi tambah lagi 200 ribu. Tidak sanggup bulan ini? Boleh. Bulan depan. Tambah lagi 200 ribu. Akhirnya pembayaran jauh lebih banyak daripada pinjamannya. Kalau dia pinjam sejuta, nanti bisa-bisa dia membalikkan 3 juta dan segala macam. Inilah imtisos di ma'ul fuqara. Meminum darah kaum fakir miskin. Subhanallah, Islam sudah tahu hal ini dari 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah mengharamkan riba ketika Rasulullah mengharamkan mengharamkan karena ini terbalikan dunia. Dan wajar Rasulullah tahu Islam membahasnya karena yang hukum Islam itu turun dari pencipta langit dan bumi yang sudah mengetahui apa yang terjadi dari sekarang sampai akhir zaman. Nah, itu yang jadi permasalahan. Cuman dalam sisi murabaha yang ditanyakan tadi, kalau memang yang ditanyakan itu dana orang yang menyimpan dengan penuh lalu dana orang yang menyimpan itu yang dialokasikan untuk pembelian barang kemudian dijual ke dia lagi dengan kredit kemudian dengan harga lebih mahal di situ memang pertama saya katakan kebodohan si penyimpan uang karena dia punya dana untuk bayar cash kenapa dia store ke bank bank jual ke dia dengan kredit tapi kalau permasalahannya adalah dana orang ini 300 ribu, orang ini 300 ribu, orang ini 500 ribu, orang ini 3 juta, orang ini 10 juta lalu dikumpulkan oleh bank untuk sebuah proyek lalu dijual lagi ke mereka yang simpannya sedikit itu sangat berbeda kasusnya karena si bank sebagai orang yang dipercayakan untuk menyimpan dana ya, dan dana itu matmun kapan diminta bisa dikembalikan dan maka dia bebas mengalokasikan dananya untuk apa dia bebas mengalokasikan dananya untuk untuk apa silakan yang meminta dana tersebut yang untuk pembelian tersebut dia berbeda bisa saja tidak menjadi nasabah di, di bank tersebut gitu yang ingin saya tanyakan konsep bank tersebut berarti sudah melakukan dua peran gitu baik itu sebagai yang saya tanyakan yang berhak untuk menerima keuntungan sebenarnya kan yang yang menyimpan dana tersebut bukan bank tersebut jadi bank tersebut hanya sekedar wasilah sekedar perantara dari orang yang mempunyai uang yang cukup itu menyimpan dana tersebut kemudian bank hanya sekedar menyalurkan kepada orang yang membutuhkan gitu seharusnya kalau kalau yang mendapat keuntungan kan yang menyimpan dana gitu. atau pengusaha bagikan bagi hasil saya katakan tadi bagi hasil tapi kan tidak ada konsekuensi bagi hasil kan yang ada di bank itu adalah konsekuensi simpan lalu ketika si bank menyimpan dia mengalokasikan dananya untuk suatu usaha karena dia bagi dia itu menumpuk dan itu menambah keuntungan itu pembahasannya sudah lain sebenarnya dasarnya. Pembahasannya naik kita nanti kita bahas. Nah, kita uang kita kita nggak tahu kalau dimanfaatkan seperti bank bank misalnya sekarang mereka manfaatkan uang kita ke yang lain kita nggak tahu untuk apa dan itu tidak ada dalam akal nah apakah ini dibenarkan kalau simpanan kita matmunah, kapan kita ambil kita bisa, kapan kita minta kita bisa ambil, tidak ada masalah. Kapan kita minta kita bisa ambil. Anda punya uang 50 juta, simpan. Kapan kita minta kita, kapan kita minta detik itu kita minta detik itu dia keluarkan. Tidak ada jadi masalah. Artinya bukan begini loh. Hari ini saya nyimpan 50 juta, 50 juta saya simpan, simpan terus nggak ada saya pegang-pegang. Bukan seperti itu. Artinya antum sekarang serahkan anak duit tolong pegang uang saya 100 100 ribu uang saya 100 ribu saya pinjam oke okay. saya punya kewajiban untuk membayarkan ke antum 100 ribu bukan berarti uang ini harus saya simpan terus dalam amplop ini uang nggak boleh saya pegang bukan seperti itu ini uang uang yang 100 ribu bisa saja saya belikan ini belikan itu begitu atau minta saya ambil dari dompet saya nih 100 ribu gitu artinya saya punya kewajiban untuk membayarkan ke antum 100 ribu bukan dalam bentuk uang yang antum serahkan ke anak ya. Itu dia. Misalnya kita membeli barang, barang itu misalnya harganya sudah pas pasarannya barang bermerek. Iya. Pasarannya itu misalnya dua puluh ribu. Iya. Tapi kita di suatu daerah menjumpai harga barang itu sama, merek yang sama, kualitas yang sama, dan harga jauh lebih murah, misalnya empat ribu. Iya. Tapi saya nggak ngasih tahu bahwa itu apa nggak nanya apa nggak salah harga atau